Sekarang kita masuk ke fi'il mudhari'. Al-fi'lul mudhari' fi'il mudhari' adalah huwa fi'lun fi'il dalla ala hadatsin yang menunjukkan suatu kejadian fi zamanil hal wal mustaqbal pada zaman sekarang dan akan datang. Ya. Pada zaman sekarang dan akan datang. Naam. Atau untuk memudahkan kalau dalam kitab-kitab sorof selalu berada di posisi yang kedua setelah fi'il madhi. Selalu dia berada di posisi yang kedua. Fa'ala yaf'ulu. Nah, itulah fi'il mudhari. Ya. Naam. Jalasa apa ikhwan? Ya jelisu. Syaribah. Ya syrabu. Katabah. Ya tubu qatala. Ya tulu. fataha ya tahu Qara'ah. Ya qara'u Syaribah. Ya syrabu. Nah. Ya. Dan ini juga ada timbangannya. Nah, sekarang kita pelajari timbangan fi'il mudhari. Nah. Bagaimana kemarin kita sudah mengetahui ya kawan bahwa dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi Tiga kata ganti. Orang ketiga namanya apa? Ah, gaib. Orang kedua namanya Ah? ah? Mukhatab. Orang pertama namanya mutakallim. Naam. Nah, gaib ini Iya kan? Ada beberapa bagian pula. Nah, kalau dia sendiri gaib satu mufrad mudakar wa terus umma terus muannas terus terus Ha. Mutakallim. Ya, jamak. Terus anti, terus antuma, terus antunna. Nah, kalau mutakallim hanya dua saja, ana dan Nah, sekarang fi'il mudhari. Ya. Huwa yaf'alu. Ya. Kalau huwa yaf alu Fa'ala yaf'alu. Kalau dua, ah, Yaf'alani. Kalau tiga mudakar. Yaf'aluna. Nah ini. Mufrad mu'annas. Pakai tak. Taf'alu. Nah bedakan sama ini. Pakai. Ya. Yaf'alu. Ya. Kalau dua. Taf'alani. Kalau jamak yaf'alna pakai ya lagi kalau mukhatab anta anta taf'alu antuma taf'alani antum taf'aluna anti taf'alina antuma sama ya taf'alani antunna Al, nah ana af'alu naf'alu nah Hah? Ada satu yang anak belum tes dan madinya. Ah, seri Jalasa. Yang fi'il madi, yang fi'il madi, yang kemarin. Bukan ini. Ha, ha, ha. Yang kemarin, sudah hafal? Ah. Siapa yang belum hafal itu kemarin? Angkat tangan. Antum baru. Yang lain, yang lain, yang lain yang belum hafal. Serami. Siapa lagi? Hah? Tadaifah sudah? Naam. Antum ikhwan. Sekarang ini yang dihafal. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Taf'alu taf'alani yaf'alna. Taf'alu taf'alani taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Ya. Ini harus dihafal juga. Kita tidak akan lanjut sebelum menghafal ini. Ini dan kemarin. Ya. Harus. Harus lancar ini, ikhwan. Baik, istana makarir. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna Taf'alu taf'alani yaf'alna. Taf'alu taf'alani taf'aluna. Taf'alina taf'alani taf'alna. Af'alu naf'alu. Naam. Nah. taf'alina taf taf'alani terus taf'alna af'alu naf'alu ad yadrusu yadrusu yajlisu Hmm, hmm, hmm. Ya jelisna. Taf'alina. Tajlisina. Ajlisu. Najlisu. Hmm. Af'alu naf'alu. Ini harus hafal. Naam. Tayyib sekali lagi. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Taf'alu taf'alani yaf'alna. Taf'alu taf'alani taf'aluna. Taf'alina taf'alani taf'alna. Af'alu naf'alu. Nah, ini dia hafal ya, kawan.